masih menjadi muslim dan kemusliman keislaman ini akan kita pertahankan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karunia terbesar Allah kepada kita semua adalah Allah menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Di mana-mana kaum muslim di bulan Ramadan ini begitu dekat dengan Al-Quran semuanya rindu terhadap al quran Karim. Namun suka tidak suka ada sebuah kenyataan yang harus kita renungkan bersama-sama bahwa hari ini apa yang dahulu dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kata Nabi saya ja'ala ummati zaman la yabqa fihi al islam illa ismuhu wa la al qur'an illa rasmuhu hari ini sepertinya masih terjadi ini menjadi kenyataan bahwa kata Nabi akan datang nanti satu masa kepada umatku di mana Islam tidak tersisa kecuali tinggal namanya lagi wala al Qur'an illa rasmuhu dan Al-Quran tidak tersisa kecuali tinggal tulisannya. Hari ini kita dihadapkan kepada kenyataan seperti itu. Betapa Al-Quran dibaca oleh umat Islam di bulan Ramadan, tapi kita pun melihat betapa hukum-hukumnya masih ditinggalkan, dicampakkan dari kehidupan kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim ini disebutkan oleh Syekh Mahmud Abdul Latif Uwaido dalam kitab beliau Hamdul Dakwah Wajibat Wasifat ada tiga tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Yang pertama adalah liyakuna mu'jizatan di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar Al-Quran menjadi mujizat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda bahwa Nabi adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menjadi sarana ibadah. Supaya kita bisa beribadah dengan bikiraatihi bitilawatihi wa ta'allumihi wa tafahumihi wa lamalihi. Al-Quran adalah sarana ibadah. Nusa Allah tidak mesti diterangkan kembali bahwa bagaimana pahala orang yang membaca Al-Quran itu begitu besar. Abdul ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah umat yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Membaca satu huruf Al-Quran kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilipat gandakan oleh Allah pahalanya menjadi sama dengan satu kebaikan, satu kebaikan sama dengan sepuluh. Jadi man al-Qur'an falahu bi kulli harfin hasanah wal hasanah bi asri amsalha wala aqulu alif lam mim harfun bal alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun Siapa membaca Al-Quran maka baginya dengan satu huruf dari Al-Quran itu satu kebaikan dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan. Aku tidak katakan kata Nabi Alif Lam Mim itu satu huruf, tapi aku katakan al-alif harfun wal al harfun al mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baca alif lam mim saja yang pendek. 30 kebaikan Allah berikan untuk kita. Apalagi kalau di bulan Ramadan ini kita tamat sampai berkali-kali luar biasa Kalau membaca Al-Quran yang hukumnya sunnah sana, sunnah saja pahalanya begitu besar. Bagaimana dengan mengawalkan Al-Quran? besar, lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Syekh Muhammad Abdul Latif Wahid, Allah menurunkan Al-Qur'an itu adalah yakuna min hajan lil supaya Al-Qur'an itu menjadi pedoman hidup. Supaya Al-Quran menjadi guidance, menjadi panduan hidup. Inilah yang hari ini belum ada di tengah-tengah kaum muslimin. Al-Quran menjadi pedoman hidup dalam arti ketika kita hidup semuanya mengajak kepada Al-Quran. Kalau bahasa Nabi itu menja'al Al-Quran amama qadahu ilal jannah wa menja'alahu wa wara'a dhahri ilal Siapa menjadikan Quran di depannya, maka Quran akan menuntunnya ke surga. Siapa menjadikan Quran di belakangnya, Quran akan menggiringnya ke neraka. Al-Quran bisa menghantarkan kita ke surga. Al-Quran bisa menggiring kita ke neraka. Orang yang menjadikan Quran di depannya artinya ketika dia berbuat melirik Quran. Ketika bergaul bagaimana pergaulan menurut Quran. Ketika berbicara bagaimana berbicara menurut Quran. Ketika berekonomi bagaimana ekonomi menurut Quran. Ketika berdagang bagaimana dagang menurut Quran. Ketika berpolitik, ketika bernegara bagaimana menurut al Quran Karim. Ketika melakukan semua aktivitas di dalam kehidupan ini dari A sampai Z maka kita menatap Quran, menjadikan Quran di depan kita. Artinya kita menjadikan Quran sebagai pedoman diri kita. Kalau sudah seperti itu maka Allah memuliakan kita. Quran bisa menghantarkan kita ke surga. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi juga mengatakan bahwa Inna Allah la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadau bihi akharin. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dengan Quran ini orang-orang ada orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah dengan Al-Qur'an wa bihi akhirin dan Allah akan meletakkanmu merendahkan derajat orang-orang tertentu dengan Al-Qur'an ada cerita menarik terkait dengan hadis ini ketika Umar bin Khattab beliau menjadi seorang khalifah Umar bertanya kepada seorang gubernur yang di Basra gubernurnya itu saat itu dia mengangkat wali kota wali Kota itu mantan budak Umar bertanya kepada gubernurnya kenapa engkau angkat mantan budak ini sebagai wali kota tidak ada yang lebih mulia dari daripada mantan budak ini apa kata gubernurnya ya Allah aku aku dia sebagai wali kota karena dia adalah yang terbaik dari kami. Meskipun dia mantan muda, kenapa? Karena dia adalah orang yang paling banyak hafalan Qurannya, dia adalah orang yang paling mengerti Al-Quran. Maka kak aku jadi dia sebagai wali kota. Apa kata Umar? Kalau begitu apa yang telah engkau lakukan tepat. Kenapa? Karena aku mendengar Rasul bersabda Inna Allah la yarfa'u bihadal kitab aqwama wa yata'u bihi akhir Allah akan mengangkat kerajaan orang tertentu dengan Quran meskipun mantan muda tapi karena di dalam dirinya ada Quran dia mengerti Quran, paham Quran, maka Allah mengangkat derajatnya. Kalau apa dia menjadi pejabat luar biasa. Allah akan mengangkat derajat orang-orang dengan Al-Quran. Kita hari ini diharapkan kepada kehidupan di mana sekali lagi Al-Quran belum hadir di dalam kehidupan nyata. Mari kita lihat ketika Allah mengatakan di dalam firman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa billahi minasyaitonir rajim." Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam wahai orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kalian menjalankan ibadah saum maka serta merta umat Islam menerima hukum itu tanpa ada pertanyaan tidak ada protes tidak ada pertanyaan semua menerima firman Allah itu tidak ada yang protes ya Allah kenapa aku wajibkan aku saum kenapa engkau Wajibkan aku berpuasa pada puasa ini membuat aku menderita, membuat aku lapar, membuat aku payah. Tidak ada yang bertanya seperti itu. Semuanya mengimani bahwa ini adalah titah Allah, ini firman Allah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami tahu. Tapi ketika ada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu bil qatl. Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kalian menjalankan hukum kisos dalam pembunuhan. Maka orang-orang ramai memprotes, wah ini gak bisa dijalankan di negeri ini. Kenapa? Negara kita bukan negara Islam. Kita bukan Arab. Kita bukan Arab. Gak bisa ini dijalankan. Kenapa ayat saum diterima, tapi ayat tentang kisos tidak diterima? Kenapa ayat tentang sholat diterima, tapi ayat tentang jihad dicurigai. Aneh Kenapa ayat tentang haji diterima? Ayat tentang baca Al-Quran, tentang zikir diterima, tapi ayat-ayat tentang politik, ayat tentang pemerintahan, ini tidak diterima. Ada apa dengan kaum muslimin ini? Kita khawatir dengan sikap umat Islam seperti itu membeda-bedakan firman Allah, memilah-milah firman Allah tanpa alasan termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an A'udzu billahi minasyaitonir rajim apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'dil apakah anda mengimani sebagian kitab wa takfuruna bi ba'dil dan kufur terhadap sebagian yang lainnya jazaa'u may yaf'alu dzalik maka tidak ada balasan bagi orang yang melakukan itu dari kalian illa khizyun kecuali dia akan mendapatkan kehinaan di hayatin dunia di dunia ini wa yaumil qiyamah dan di hari kiamat nanti yuraduna ila sadil azab dia akan dikembalikan ke hadapan Allah membawa siksa yang sangat berat Alhamdulillah ya kenapa hari ini umat Islam krisis kenapa hari ini umat Islam terpuruk kita ini di sini mayoritas 80 persen Asalnya hampir 90% kita sekarang tinggal 80% umat Islam di negeri ini. 80% bagaimanapun masih mayoritas. dilantik Bapak Kristen baru pertama kali terjadi Masya ketika akan MTQ di Jakarta para juri itu dilantik oleh orang Kristen mau menilai Quran yang melantiknya sendiri orang Kristen kemana bisa kita menyatakan yaqulu ta'ala mukhbiran an rasulihi wa nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman menceritakan tentang nabi dan rasulnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana annahu qala ya rabbi inna qaumi tahulu hadzal qur'ana mahjura. Nabi mengatakan itu, ya rab ya Tuhanku ya Allah, kaumku menjauhi Quran. Annal musyrikin bahwa saat itu kaum musyrikin kaum la yasbuna bil Quran. Mereka tidak mau mendengarkan Quran. Wala Mereka tidak mau khidmat memperhatikan Quran. Wala Mereka tidak mau mendengarkan Quran. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum tadlibun. Orang-orang kafir berkata, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan dengarkan Quran. Wadzafi, tinggalkan Quran itu Allah la'allakum taglibun, agar kalian menang. Kata orang kafir, jangan dengerin Quran kalau kalian mau menang, karena kalau mendengarkan Quran akan terpengaruh. Maka ketika idza tuliya alaihimul Quran aksarul lagta wal kalam fi ghairihi. Ketika dibacakan Quran kepada mereka, maka mereka aksarul lagta, mereka banyak ribut kalau kalam fi mereka malah membicarakan yang lain dibacakan Quran malah kemudian mereka sibuk mendengarkan yang lain tidak mau mendengarkan Quran kata Imam Ibn Kathir, pahada min hujroni ini makna hujronul Quran ini makna pertama menjauhkan diri dari Al-Quran yaitu tidak mau mendengarkan Quran ketika dibacakan Quran malah sibuk ngobrol ketika dibacakan Quran tidak mau mendengarkan Quran sibuk lain. Padahal Quran adalah kalam Allah. Ada Quran dibacakan, ada teori manusia dibacakan, maka teori manusia yang diambil. Ada Quran disampaikan, ada ayat-ayat manusia disampaikan, maka ayat-ayat manusia itulah yang dijunjung tinggi. Sehingga ada orang mengatakan di negeri ini ayat-ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat ilahi. Masya Allah. Ini namanya hujranul Quran menjauhkan diri dari Al-Quran yang pertama. Yang kedua, arti meninggalkan Al-Quran itu adalah watarku ilmihi wahibzihi. Kata Imam Ibn Kathir, makna menjauhkan diri dari Al-Quran itu adalah watarku ilmihi wahibzihi. Meninggalkan ilmu Quran, tidak mau tahu Quran, tidak mau mengkaji Quran. Wahibzihi, tidak mau menghafal Quran. Padahal menghafal menghafal Quran itu membuat sekarang itu banyak cara-cara menghafal Quran itu. Jadi saya pernah ikut pesantren hafal Quran tiga bulan yang lalu. Jadi bisa menambahkan hafalan Quran 18 hari. Hmm. Jadi Jadi 18 hari tamat. Eh tamat pun hafal tinggal dilancarkan saja. Yang ada program karantina karantina tahfidz Al-Quran. Jadi sekarang sudah nggak aneh sebulan hafal Al-Quran semula dapat laporan kemarin ada seorang teman datang ke saya alhamdulillah Ustaz Muhammad saya berbahagia kenapa anak saya di Jogja alhamdulillah 12 20 hari tanpa Al-Qur'an Hatam Al-Qur'an dia pesantren karantina tahfidz Al-Qur'an 22 hari hafal Al-Qur'an luar biasa Ustaz luar biasa Al-Qur'an hebat mudah Al-Quran itu sebenarnya ketika orang tidak mau maka dia sebenarnya telah menjauhkan diri dari Al-Quran Usia kita bertambah, tahun kita bertambah, Ramadan kita bertambah, tapi hafalan Quran kita begitu-begitu saja. Yang ketiga, min hujurani. Kata Imam Ibn Kathir, arti menjauhkan diri dari Quran. Menjauhi Quran adalah tarku tadabburihi wa tafahumi. Tidak mau menelaah ayat-ayat Quran. Tidak mau memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka itu termasuk menjauhkan diri dari Al-Quranul Karim. Selanjutnya yang keempat kata beliau tarkul amali bihi wa imtithalu awamirihi wa imtithali awamirihi wajtinabi nawahihi min hujurani tidak mau mengamalkan Quran, tidak mau mengikuti perintah Quran, tidak mau menjauhkan diri dari larangan-larangan Al-Qur'an Karim itu termasuk menjauhi Al-Qur'an Karim. Tidak mau mengamalkan Quran, tidak mau menjalankan perintah-perintah Al-Qur'an. Kata Al-Qur'an, "Wa ahallallahu al-baina wa harrama riba." Hari ini riba masih tetap ada di mana-mana. Kata Al-Qur'an, Fahkum bainahum bima anzalallah. Hukumi di antara manusia dengan hukum yang diturunkan oleh Allah. Jangan ikuti keinginan-keinginan mereka. Tapi hari ini betapa hukum yang masih dijalankan bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau mengamalkan Al-Karim. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang muamalah? Bagaimana Al-Quran berbicara tentang keluarga? Bagaimana Al-Quran berbicara tentang pemerintah? Bagaimana Al-Quran berbicara tentang politik? Tentang segala hal. Tapi hari ini itu dijauhkan oleh kaum muslim Kaum muslim menjauhkan diri dari Al-Quran Al-Karim. Kemudian termasuk berpaling dari Al-Quran adalah wal anhu ila ghairihi. Berpaling dari pindah dari Al-Quran menuju yang lain min syi'rin dari syair lagunya diganti bukan melantunkan Quran tapi melantunkan dangdutan itu menjauh Quran au qaulin perkataan kata-kata manusia dipegang teguh teori-teori manusia kata-kata hikmah manusia bahkan kata-kata orang barat luar biasa merasa hebat merasa gaya kalau dia mengungkapkan bahasa-bahasa asing mengungkapkan menyitir kata-kata orang barat dia tidak merasa hebat kalau membacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Tidak merasa bangga kalau jadi ahli Quran. Tapi merasa bangga kalau ahli ilmu-ilmu yang datangnya dari manusia. Au ginain musik, au lahuin permainan, au kalamin, au tariqatin ma'khudatin min ghairihi. Atau kita berpaling berpindah dari Al-Qur'an ila tariqatin ma'khudatin min ghairihi kepada cara hidup yang diambil dari selain Allah. Cara hidup Islam itu adalah cara hidup. Quran diturunkan oleh Allah untuk menjelaskan cara hidup dan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan cara hidup bagaimana cara berekonomi bagaimana cara sholat bagaimana cara berdoa bagaimana cara dagang bagaimana cara mensucikan harta bagaimana cara bergaul bagaimana cara bertutur kata bagaimana cara menjadi suami bagaimana cara menjadi istri bagaimana cara menjadi bapak bagaimana cara secara global di dalam Quran kemudian dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadisnya dijabarkan lebih luas lagi oleh para ulama dengan kitab-kitabnya Quran adalah cara hidup cara hidup kita yang hari ini banyak diamalkan pertanyaannya jemaah rahimahullah kenapa hari ini Al-Quran itu tidak ada di dalam kehidupan kenapa Al-Quran itu tidak bisa dibumikan kenapa kita tidak bisa membumikan Al-Quran padahal Quran diturunkan dari langit supaya Al-Quran itu membumi dijalankan bukankah banyak pesantren Al-Quran bukankah banyak hafid-hafid Al-Quran bahkan hari ini yang namanya hafidul Quran para hufan itu bagaikan jamur di musim penghujan di mana-mana lahir hafid-hafid baru yang cilik-cilik di mana-mana luar biasa tapi kenapa Al-Quran hari ini belum dijalankan juga bukankah ada kajian Al-Quran, bukankah ada institut ilmu Al-Quran, bukankah ada kajian-kajian tafsir Al-Quran? Kenapa? Bukankah ada metode-metode terjemah Al-Quran? Pelatihan terjemah Al-Quran, metode itu, metode ini banyak. Ada metode tikro, ada metode granada, ada metode 20 jam, macam-macam. Kenapa ini? masjid ini setiap hari ceramah Taraweh ceramah, subuh ceramah, tapi kenapa Quran masih belum juga bisa dijalankan di dalam kehidupan kita? Ada apa ini? Ada something Ada sesuatu yang hilang dari kehidupan kita. Kalau kita membaca pembukaan tafsir di dalam Quran, karya saya tuh beliau menjelaskan menjelaskan tentang Quran itu bahwa di dalam Quran itu adalah ada nahiyah ruhiyah, ada aspek spiritual dan ada nahiyah sia-sia aspek politik. Hari ini ketika umat Islam memang mengambil Quran maka yang tampak yang muncul adalah aspek ruhiyahnya saja, spiritualnya saja. Al-Quran itu mendekatkan diri kepada Allah, kita mendengar Quran bisa menangis. Kita mentadaburi Quran bisa menangis. Luar biasa. Betul, Al-Quran bisa mendekatkan diri kepada Allah. Harus itu. Tapi tidak boleh lupa. Ada aspek politik yang hanya ditinggalkan oleh kaum muslim. apa? Yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup, Al-Quran sebagai sumber hukum, Al-Quran sebagai undang-undang. Yaitu Al-Quran harus jadikan rujukan ketika kaum muslimin akan membuat umum semuanya merujuk kepada Quran karena Quran adalah masdar hukmi Quran adalah sumber inilah yang hari ini tidak ada Al-Quran tidak diformalkan dalam kehidupan kita Al-Quran tidak diresmikan dalam kehidupan kita tidak ada penjaga itu inilah yang betul disadari oleh Nabi inilah juga yang Allah tanamkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi untuk berdoa Coba lihat doa Nabi, luar biasa ini. Dan ini juga harusnya menjadi doa kita. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di jalan menuju Madinah untuk hijrah dari Makkah ke Madinah, Allah memerintahkan kepada Nabi untuk berdoa. Wa Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladun ربك سلطانا نصيرا ada doa Muhammad katakanlah Muhammad bacalah Rabbi adkhilni mudkhala sidqin ya Allah masukkan aku ke tempat masuk yang baik ya Allah keluarkan aku dari tempat keluar yang baik itu salah satu penafsiran makna Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, aku akan menuju Madinah, Yasrib. Jadikan Yasrib tempatku yang baik. Ya Allah, aku akan meninggalkan Makkah jadikan maka tempat yang aku tinggalkan dengan baik. Kemudian wajah ini, ya Allah jadikan bagiku milladunka dari sisimu sultanan nasiro kekuasaan yang menolong. Nabi memohon kepada Allah, ya Allah beri aku kekuasaan yang menolong. Maknanya dua. Kalau kita baca tafsir-tafsir, Sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tabari, disebutkan dalam Al-Qurtubi, disebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bahwa makna dan nasir kekuasaan yang menolong itu satu hujatan bagi bayinatan. Ini juga dijelaskan dalam tafsir Maruf Labib oleh Imam Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Bahwa ya Allah berikan kepadaku hujah, argumen yang nyata, yang kuat untuk membuka musuh-musuhku dalam rangka berdakwah menyampaikan kebenaran agama satu. Yang kedua makna sultan dan nasir adalah kekuasaan. Sebagaimana kekuasaan sekarang. Makanya Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya wa qala Qatada. Imam Qatada berkata anna nabi uh, aliman nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu an أنه بسسمونيا لا طاقة له بهذا الأمر إلا بالسوء Nabi memohon kepada Allah kekuasaan yang akan menolong. Ya Allah berikan aku kekuasaan yang menolong. Menolong apa? Nasiran di kita menolong Al-Quran supaya Al-Quran bisa dijalankan, supaya Al-Quran bisa dijaga. Wali para inilah kekuasaan untuk menolong agar kewajiban dari Allah itu bisa dijalankan. Betapa hari ini banyak kewajiban yang bisa yang tidak bisa kita jalankan. Kaum muslimin wajib dipaksa untuk bermuamalah dengan haram. Kaum muslimin wajib bertahkim kepada hukum Quran, tapi hari ini umat Islam dipaksa bertahkim kepada hukum jahiliyah. Dipaksa. Kita ini harus menerima aturan buatan manusia, padahal nggak ada apa-apa jadi dibanding dengan aturan yang datang dari Rabb Subhanahu wa dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban tidak bisa dijalankan tanpa ada kekuasaan. Ya contoh begini, Pakai kerudung wajib. Wajib. Wajib. Wajib. Pakai jilbab wajib. Wajib. Ada dalilnya? Ada. Ada Qurannya? Ada. Ada hadisnya? Ada. Ada kitab ulamanya? Ada. Pakai helm wajib? Tidak. Wajib kan? polisi Oh, wajib. Pakai helm wajib? Iya. mata. Enggak ya? Ada Qurannya enggak yang menyuruh pakai helm? Enggak ada. Ada hadisnya? Enggak ada. Ada kitab ulamanya? Enggak ada. Tapi kenapa orang-orang hari ini pakai helm? Takut nggak pakai helm. Karena hukum tentang helm itu ada penentangan. Hukum tentang helm saja yang ini. Hukumnya ini dari manusia, bukan dari Allah. Ini baik. Tidak ada dalilnya dalam Quran. Tidak ada dalilnya dari dalam hadis. Tidak ada dalilnya dalam kitab-kitab para ulama. Tapi hari ini hukum Tanda rambu-rambu itu dia sebatas didiskusikan. Kalau hukum itu hanya sebatas diseminarkan. Kalau hukum itu hanya sebatas dikaji, tidak ditegakkan maka hukum itu sampai kapan pun tidak akan bisa tegak. Buktinya dari lahir kita sudah Islam. Sudah berapa tahun kita Islam? Sudah berapa tahun kita mengenal Al-Quran? Sudah berapa tahun kita mengenal keagungan Islam? Tapi dari kecil, dari sejak lahir sampai sekarang, kita belum merasakan nikmat hidup di bawah naungan Quran itu. Karena hukum Quran tidak nyata dalam kehidupan, tidak membumi. Hukum Quran baru ada di masjid. Di luar masjid tidak ada. Padahal Allah memerintahkan kepada kita untuk menjalankan hukumnya di mana-mana. Bukan hanya di masjid. Karena Al-Quran adalah kitab kehidupan. Quran adalah way of life. Bukan untuk di masjid saja. contoh ingin menjelaskan bagaimana Tuhan punya konsep ekonomi yang luar biasa. Robert Malthus, Montesquieu, Kalpa, Robert Malthus, Adam Smith. Kalau Robert Malthus itu mengatakan masalah ekonomi itu adalah terbatasnya barang dan jasa. Tapi kalau al mengatakan masalah ekonomi itu adalah masalah distribusi. Barang itu nggak terbatas. Barang itu nggak terbatas. Karena barang itu adalah nikmat dari Allah. Semuanya bisa digali, bisa diciptakan hal-hal yang baru sampai manusia mati maka baru habis. Sampai manusia tidak ada di dunia baru habis, tidak akan ada habis-habisnya barang ini Bisa diproduksi terus oleh manusia. Permasalahan yang kami dalam Quran itu dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hasr. Kaila yakuna dulatam bainal agniya minkum Ketika menjelaskan tentang pembagian harta baik kenapa harta baik ini dibagikan kepada kaum muhajirin, tidak kepada kaum ansor, pada kaum muhajirin ansor sama-sama ikut berjuang. Kenapa? Ini dilakukan supaya harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Jadi permasalahan ekonomi adalah masalah distribusi Quran. Luar biasa, punya konsep ekonomi. Indonesia bukan tidak punya harta. Indonesia bukan tidak punya kekayaan kita sudah sama-sama tahu ya, Indonesia adalah negeri terhebat terkaya di dunia. Masalahnya adalah masalah distribusi kekayaan ini. Sehingga hari ini karena masalah distribusi 80% kekayaan negeri ini hanya dinikmati oleh 20% penduduk negeri ini. Sementara yang 20% penduduk negeri ini apa yang 80% penduduk negeri ini hanya memperebutkan menikmati 20% kekayaan negeri ini. Ini yang terjadi. Ini masalah distribusi, bukan kepada cukong, kepada asing dan asing. Ini yang terjadi, tidak kepada rakyat. Ini masalahnya, sehingga akhirnya Indonesia bangun. Ini contoh konsep Quran. Luar biasa Al-Quran Al-Quran adalah untuk dijalankan. Al-Quran ini tidak bisa dijalankan tanpa ada perintah. Contoh tadi, helm bisa dijalankan tapi pakai kerudung? Coba, pakai jilbab? Takut nggak nggak pakai jilbab? ke masjid pakai jilbab, pakai kerudung, keluar dari masjid dibuka. Di masjid kakinya ditutup, keluar dari masjid dibuka. Bu, bu, bu, kalau di masjid kakinya ditutup, berani nggak sholat barusan sholat subuh kakinya dibuka? Berani tidak? Ada yang berani tidak? Kenapa tidak berani? Aurat. Kalau aurat dibuka, sholatnya tidak sah. Tapi mohon maaf, saya tidak tahu keluar dari masjid beres sholat subuh kakinya kebuka lagi dosa dosa itu aurat tapi dia takut kenapa nggak ada yang menegakkan hukum itu tapi kalau wanita membuka aurat free mampu ibu ditilang kenapa kakimu ke, kakimu kena takut nggak takut dijalankan hanya dengan ceramah saja. Tapi harus ada yang menegakkan. Ini sunnatullah makanya Nabi memohon kepada Allah, Ya Allah berikan untukku kekuasaan yang akan menolong. Sultanan nasiran li kitabillah wa inillah, wali hududillah untuk menjalankan hukum-hukum Allah Wali li dinillah, kekuasaan untuk menegakkan agama Allah. Kenapa? Kata Imam Ibn Katsir, kata Imam Qatada, Fa'inna sultan karena sesungguhnya kekuasaan itu rahmatun ja'alahu Allah ibadi adalah rahmat yang Allah jadikan di antara hamba-hambanya. Karena jika tidak ada kekuasaan, manusia akan saling menyerang satu dengan yang lain. Yang kuat akan makan yang lemah. Kekuasaan itu mesti ada untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan Quran. Jadi pertanyaan tadi berdasarkan ayat ke-80 surah Al-Isra maka bisa dijawab kenapa Al-Quran tidak bisa membumi karena tidak ada kekuasaan yang resmi menerapkan Quran ini masalah. Iya. Kekuasaan inilah yang diwariskan oleh Kenapa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia hari Senin, kenapa jenazah Nabi baru dikebumikan hari Rabu? Pertanyaannya ada apa dari hari Senin sampai hari Rabu? meninggal dunia sampai tiga hari. Senin, Selasa, Rabu. Ada apa itu? Teliti punya tadi ternyata para sahabat berkumpul di Sakimah Bani Sa'idah tempat pertemuan di Madinah saat itu mereka berkumpul berdiri dan langsung membicarakan siapa yang akan menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW. Sebagai Pemimpin bukan sebagai rasul, bukan sebagai nabi. Saat itu Abu Bakar As-Siddiq berpidato di hadapan kaum muslimin, di hadapan para sahabat. Ala inna Muhammadan qadmat walakin la budda li hadha din mimman yaqumu Saudara-saudara, Rasulullah telah wafat, tapi ingat agama ini mesti ada yang memegang. Agama ini mesti ada yang menegakkan. Agama ini mesti memiliki perkat harus ada penegak agama siapa itu pemimpin kami para sahabat mereka berdiskusi bermusyawarah siapa akan menjadi pengganti Nabi setelah melalui perdebatan yang sangat panjang yang sangat Allah bahkan sampai ada yang menghunus pedang saat itu karena kaum muhajirin mau pemimpin setelah Nabi itu dari kaum muhajirin kaum ansor mau pemimpin setelah Nabi itu dari kaum ansor masing-masing mengetengahkan calonnya mencalonkan pemimpinnya di akhirnya musyawarah mufakat menyimpulkan Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi pengganti Nabi Semua sahabat saat itu sepakat Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin setelah Nabi. Baru setelah Abu Bakar diangkat menjadi khalifah pengganti Nabi, maka jenazah Nabi diurus, disolatkan, dipimpin oleh imam yang baru yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian dikemudikan para sahabat betapa mereka memandang penting masalah ini sehingga para ulama menyebutkan sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir Al-Jami' Ahkamil Quran bahwa para sahabat menjadikan masalah imam setelah Nabi itu min ahamil wajibat dalam As-Sawaikul Musmuhriko dikatakan Barja'aluhu a'zamal wajibat Para sahabat menjadikan urusan mengangkat imam untuk menegakkan kalimat Allah Untuk menjaga Quran itu sebagai kewajiban terbesar di dalam agama A'zamal wajibat kewajiban paling agung karena kewajiban-kewajiban yang lain tidak bisa dijalankan tanpa kewajiban itu ini masalahnya hari ini jadi kenapa hari ini Al-Quran belum bisa karena tidak ada inilah yang menjadi renungan kita semua mudah-mudahan di sini bukan hanya sekedar ceramah ceramah ceramah berhenti sampai di situ tapi harusnya dari sini semangatnya semangat ikhtiar semangat bersatu demi Islam semangat untuk bersatu demi izul Islam wal muslimin ke depan karena hari ini saatnya Islam tampil saatnya Islam ada di permukaan orang kafir begitu luar biasa siang malam mereka bekerja untuk mengkafirkan umat Islam. Kalau katanya mereka punya ayat, ya ayyuhalladzina kafaru udkhulu bil kufri kafah. Orang kafir juga punya ayat itu tuh. Ingin mengkafahkan kekufurannya. Agar di mana-mana orang kubur, hai hey, orang-orang kafir masuk kalian ke dalam kekufuran secara kafah. Kita sudah punya ayat lama. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Pertanyaannya, kapan ayat itu bisa terwujud? Ini tidak akan bisa terwujud kalau kita diam, kalau kita tidak bergerak. Harus ada pergerakan dengan umat untuk membumikan Al-Quranul Karim. Terakhir, jamaah Allah, ya jamaah. Suatu ketika Rasulullah SAW duduk duduk bersama para sahabat. Saat itu Nabi bertanya kepada para sahabat, kata Nabi, wahai sahabat-sahabatku, atadrun Apakah kalian tahu ayah ab ahli iman abdalu iman abdal iman. Wah sahabat-sahabat menurut kalian siapakah ahli iman yang paling utama imannya? Siapa ahli iman yang paling hebat imannya? Kemudian para sahabat berkata, Ya Rasul, buat kami ahli iman yang paling hebat imannya adalah malaikat. Al malaikat ya Rasulullah, malaikat ya Rasul. Kata Rasul, Malaikat nggak usah diceritain. Hum wa ma yamna'uhum Allah wal manzilata allati anzalahum Malaikat nggak usah diceritakan lagi memang seperti itu. Allah telah memuliakan mereka tidak ada yang menghalangi malaikat untuk menjadi ahli iman yang paling utama imannya dan Allah telah menundukkan malaikat ke tempat yang mulia di sisinya. Yang semestinya kata Nabi. Tapi yang aku maksud siapa ahli iman yang paling utama imannya selain malaikat. Kemudian kata para sahabat, kalau begitu ya Rasul menurut kami ahli iman yang paling utama imannya itu adalah al-anbiya wal mursalin alladzina akramahu Allah bin nubuwah wa risalah nabi dan rasul yang sun. Para nabi dan rasul menurut kami nggak salah pasti mereka yang telah dimuliakan oleh Allah dengan nubuah dan misal. Apa kata Nabi? Kum kadzalika wa ma yamna'u wa qad anzalahu manzilatan allati anzalahu ya. Bal ghairuhu kata Nabi. Para nabi dan rasul usah diceritain lagi udah jelas. Mereka memang seperti itu, mereka ahli iman yang paling utama imannya. Allah telah menempatkan, tidak ada yang menghalangi para nabi untuk menjadi ahli iman yang paling utama imannya. Allah telah menempatkan mereka di sisinya. Mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Balbiruhum. Tapi yang maksudnya? adalah siapa ahli iman yang paling utama imannya selain mereka. Selain para nabi, selain para rasul. Apa kata para sahabat? Kalau begitu kami tidak tahu Rasul. Dalam riwayat yang lain ada riwayat yang menyebutkan kalau begitu para sahabat dia Rasul. Kata Nabi sahabat-sahabatku Gak usah diceritakan lagi. Wajar mereka jadi ahli iman yang paling utama imannya. Mereka bersamaku, mereka mendengarku, mereka melihatku, mereka menyaksikan bagaimana Quran itu turun. Wajar. Tapi yang aku maksud selain mereka siapa? Kemudian para sahabat akhirnya balas bertanya, "Faman hum ya Rasulullah?" Kalau begitu siapa mereka itu ya Rasul? Siapa ahli iman yang paling utama iman? aqwamul ya'tuna min ba'di. Mereka adalah orang-orang datang setelah adanya di Bukit Permeci. Amin. Mudah-mudahan amin. Amin. Bisa jadi ada di Jakarta. Tapi menyebutkan hum aqwamun ya'tuna min ba'di. Mereka orang-orang datang setelahku. Lam yarawni wa amanu Mereka tidak melihatku tapi mereka beriman kepada Kita hari ini tidak melihat Nabi tapi kita insya Allah beriman kepada Nabi. Makanya kita Mereka orang sedikit tidak seperti kebanyakan orang. Kemudian kata Nabi, wa yajidunal Allah. Mereka menemukan lembaran-lembaran yang tergantung. Maksudnya apa? Mereka menemukan Quran yang tidak diamalkan. Faya'maluna bima fi. Kemudian ketika mereka menemukan Quran tidak diamalkan itu, mereka berupaya mengamalkan isi Quran itu. Ulai mudah-mudahan termasuk kita. Hari ini kita melihat Quran bagikan lembaran yang tergantung. Tuh, kali Dibacanya apa tuh? Gak tahu, gak ngerti. Isinya apa? Gak tahu. Bagaimana mengamalkannya? Gak tahu. Pokoknya indah aja. Al-Quran lembaran-lembaran tergantung. Isinya tidak diamalkan. Ketika kita melihat Al-Quran bagikan lembaran tergantung tidak diamalkan. Kemudian kita berupaya sekuat tenaga dengan apa yang kita miliki, dengan ilmu kita, dengan harta kita, dengan pikiran kita, dengan tenaga kita, kita berupaya mengamalkan isi Quran itu, berjuang untuk mengamalkan isi Quran, menerapkan syariat Allah, menerapkan Islam di dalam kehidupan, membumikan Al-Quran. Maka kata Nabi, mereka akan termasuk ahli iman yang paling utama imannya. Hadirin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.